muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di tempat ini pada ucapan beliau ini huna tauhidu al-uluhiyah adalah tauhid uluhiyah setelah kita kemarin melewati penjelasan makna-makna tauhid makna dari ketiga jenis tauhid yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma was sifat. Maka yang dimaksudkan oleh muallif di sini pada ucapan beliau wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Ya. Adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu beliau mendefinisikannya dengan ifradullahi bil ibadah. Ya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ini tidak lain adalah definisi atau ta'rif dari tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun. الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan tauhid uluhiyah itulah yang telah sesat padanya kaum musyrikun yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wastabaha dima'ahum dan menghalalkan darahnya darah mereka itu darah kaum musyrikun boleh untuk diperangi ketika apa ketika mereka tidak mau tunduk kepada terhadap tauhid uluhiyah maka diperangi dan dihalalkan darahnya wa amwalahum begitu juga harta-harta mereka wa ardahum dan tanah-tanah mereka wa diyarahum begitu juga rumah-rumah mereka halal hukumnya tentunya yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikun atau kaum kufar yang harbi yang memang jenisnya kaum kufar yang diperangi. Karena di sana ada berbagai beberapa jenis kaum kufar yang wajib diperangi adalah kaum harbi, kafir harbi. Adapun kafir yang termasuk ahlu dhimmah atau yang musta'man atau yang mu'ahad yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin maka tidak boleh diperangi tidak boleh dihalalkan darahnya ya begitu juga ahlu dhimmah yang tinggal di negara kaum muslimun dan membayar jizyah maka tidak boleh diperangi tidak boleh dihalalkan darah dan hartanya wasabba nisa'ahum wa dzurriyyatahum dan ditawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد dan para rasul ya baik Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam dan rasul-rasul sebelum beliau ya perselisihan yang terjadi antara mereka dengan kaumnya kebanyakannya adalah di jenis tauhid ini, ya, tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, karena kaum musyrikun pun mengakui tauhid rububiyah, ya, mereka tidak mengingkarinya. Mereka mengakui kalau Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang memberikan mereka rizki, yang menurunkan hujan, ya dan sebagainya dari rububiyah. Namun mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan telah kami utus Sungguh telah kami utus bagi setiap umat, setiap kaum seorang rasul apa yang mereka dakwahkan ani abdullah wajtanibut tagut beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tagut dan jauhilah tagut-tagut sesembahan yang disembah selain Allah azza wa ya perhatikan sekali lagi di sini tauhid kita ingat kemarin la budda ya harus ada dua rukun ya nafyu dan isbat ya an-nafyu wal isbat dan di dalam ayat ini juga demikian disebutkan an-nafyu penafian atau didahului dengan isbat dulu ani'budullah beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tagut dan jauhilah segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Yarhamukallah. Qala rahimahullah fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jal. Maka ibadah tidaklah diterima, tidaklah sah kecuali jika diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqalla bihadza tauhidi fahuwa musyrikun kafirun wa in bi tauhidir rububiyyati wal sifat. Barang siapa yang tidak melaksanakan jenis tauhid ini, yaitu tauhid rububi, tauhid uluhiyah, barang siapa yang tidak mau melaksanakan tauhid uluhiyah, tidak mau beriman kepadanya, fahuwa musyrikun kafirun maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah, walaupun dia mengakui tauhid rububiyah tadi ya, yang sudah kita sebutkan, walaupun mengakui Allah lah yang menciptakan alam semesta, tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Tidak ada yang memberikan rizki selain Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan selain Allah dan sebagainya wal asma'i was sifat dan walaupun juga dia mengakui tauhid asma was sifat mengimani nama-nama Allah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat namun tidak mau melaksanakan tidak mau mengimani tauhid uluhiyah ya maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir ya فلو furida أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد rububiyyati wal والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه yataqarrabu مشرك كافر خالد في النار. ya kalau seandainya ada seorang pria seorang ya seorang pria mengakui dengan ya ikrar mengakui dan mengimani dengan sempurna tentang tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat akan tetapi dia pergi ke kuburan kemudian menyembah kuburan tersebut dengan berbagai bentuk penyembahan atau ibadah ya menyembah atau beribadah kepada penghuni kuburan atau bernadar untuknya untuk penghuni kuburan tersebut datang ke kuburan wali fulan misalnya kemudian menyembah si penghuni kubur tersebut dia bernadar ya untuk penghuni kubur tersebut misalnya dia sedang sakit dia bernadar kalau seandainya saya disembuhkan maka saya akan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi untuk penghuni kuburan ini. Ya, ditujukan kepada penghuni kuburan ini dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepadanya. Fainnahu musyrikun kafirun, maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik. Ya, karena dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kafir, ya, dihukumi sebagai seorang kafir yang khalidun finnar. Yang kekal di dalam neraka wa na'udzubillahi min dzalik qala Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah faqad harrama Allah 'alaihi jannah maka sungguh Allah telah mengharamkan jannah baginya. Ya. Tidak akan bisa dia masuk ke dalam jannah wa ma'wahun nar dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong ya. Wa innama kana at-tauhidu a'zama ma amara Allah li'annahu al-aslu alladhi yambani alaihi dinu kulluhu ya disebutkan oleh muallif wa'dhamu ma amara Allah bihi tauhid dan perintah Allah yang paling agung yang paling besar adalah tauhid kenapa di sini disebutkan dan hanyalah tauhid itu menjadi perkara yang paling agung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala li'annahu aslu karena tauhid itulah pondasi dasar yang dibangun di atasnya agama ini ya tauhid adalah pondasi yang paling mendasar yang mana syariat-syariat yang lain dibangun di atasnya nah walihada بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله oleh karena itu Nabi dan baik Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam maupun para anbiya sebelum beliau mereka semua memulai dakwah kepada Allah dengan tauhid ya Rasulullah alaihissalatu wassalam Pertama kali yang beliau dakwahkan adalah tauhid, menyerukan kaum musyrikun ketika itu untuk mengatakan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi serta tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini pertama kali yang diserukan. Ya, tauhid. Adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya dari kewajiban-kewajiban syariat, salat, puasa, haji, ya, rukun-rukun Islam dan syariat-syariat yang lain itu disyariatkan secara bertahap. Tapi pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Wa maro man arsalahu lid-da'wati ay bihi. Begitu juga Rasulullah alaihi wasallam ketika mengirim utusan dari kalangan sahabat ya dikirim ke beberapa wilayah ketika itu yang beliau perintahkan kepadanya adalah untuk mendakwahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk bertauhid terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ingat dari kisahnya Muad bin Jabal ketika Rasulullah utus beliau ke negeri Yaman yang ketika itu mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama Nasori, Nasrani, ya, Nasara, Kristen, ya. Maka Rasulullah berpesan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala an, "Falyakun awwala ma tad'uuhum bihi ayyuhidullah." Dan jadikanlah dakwahmu yang pertama kali yang engkau seru yang engkau serukan mereka untuk mengikutinya adalah ayyuhidullah agar bertauhid kepada Allah, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau mereka mau bertauhid, baru ajarkan kepada mereka as-salat. Ya, salat. Kalau sudah mau salat, perintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Demikian, ya. Tauhid adalah perkara pertama yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa a'dhamu ma naha anhu syirku. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah asyirk, kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu Beliau menyebutkan definisi dari syirik. Apa itu? Ya, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah. Ya, ini adalah definisi syirik. Dia beribadah kepada Allah namun bersamaan dengan itu masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik ya wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala syarih rahimahullahu taala qawluhu wa a'zamu ma naha anhu syirku وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل ya dan perkara terbesar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dan hal itu wadalika hal itu adalah karena hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah haknya Allah Subhanahu wa taala li'anna a'dhamal huquq huwa haqqullah ya maka ini adalah yang harus dipahami oleh setiap manusia hak yang harus dia tunaikan hak terbesar yang harus dia tunaikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala ya jadi jangan sampai keliru ya telah keliru orang-orang yang mengedepankan hak-hak asasi manusia kata mereka ya ham hak asasi manusia mereka kedepankan di atas haknya Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan boleh setiap manusia memilih agamanya masing-masing sesuai dengan yang mereka kehendaki yang seperti ini adalah kekeliruan yang sangat nyata ya, mengedepankan hak manusia di atas haknya Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا فَرَّطَ فِيهِ الْإِنْسَانُ فَقَدْ فَرَّطَ فِي أَعْظَمِ الْحُقُوقِ وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Dan jika seorang manusia menyampingkan, ya, menyepelekan hak Allah ini maka dia telah menyampingkan hak yang paling besar yang harus dia tunaikan yaitu tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala inna syirka la zulmun azim Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar ya wa qala ta'ala wa may Yushrik billahi faqad iftara isman azima barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar ya wa qala azza wa jal wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah haramkan jannah baginya. Tidak halal dia untuk masuk dalam jannatullah ke dalam surga. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim wa qala ta'ala innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya kesyirikan tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik dosa-dosa yang tingkatannya di bawah syirik Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar adalah ketika engkau menjadikan tandingan selain Allah ya, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia akan pasti masuk ke dalam jannah namun sebaliknya barang siapa yang menyekutukan Allah bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah di dalam peribadatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man mata wa huwa yad'u Allah niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati, meninggal dalam keadaan dia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru tandingan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia akan masuk ke dalam neraka wa naudzubillahi min dzalik rawahul al-bukhari diriwayatkan oleh al-imam bukhari rahimahullah wastadalla al-muallif rahimahullahu taala liamrillahi ta'ala bil ibadati wa nahyihi anisyirk biqaulihi azza wa jalla dan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala telah berdalil ya beristidlal untuk menunjukkan tentang perintah Allah untuk beribadah dan menunjukkan tentang larangan Allah dari syirik dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat syirik, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, ya. Famarallahu subhanahu wa ta'ala biibadatihi wa naha 'anil syirki bihi. Maka Allah dalam ayat ini memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan melarang dari berbuat syirik. Wa hadza yatadamman itsbatal ibadati lahu. Maka hal ini mengandung ya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah faman lam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbir barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah ya tidak mau beribadah kepada Allah maka dia adalah seorang kafir yang sombong yang mustakbir ya memiliki kiber sikap kiber wa man 'abidallaha wa 'abida ma'ahu ghairahu fahuwa kafirun musyrik. Barang siapa yang mau beribadah kepada Allah namun bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir pula tapi kafir yang musyrik. Ia menyentuhkan Allah di dalam peribadatan. Dia beribadah kepada Allah namun masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Maka yang seperti ini juga kafir, kafir yang musyrik. Bedanya dengan yang kafir pertama tadi, kafir mustakbir kalau yang kafir mustakbir tadi tidak mau beribadah kepada Allah. Adapun yang kedua mau dia beribadah kepada Allah namun tidak mau mentauhidkan Allah. Masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa man wahdahu fahuwa muslimun mukhlis. Ini ya, jenis yang ketiga inilah yang harus setiap hamba menjadi termasuk golongan ya pada jenis yang ketiga ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dialah seorang muslim yang mukhlis, ya, yang ikhlas. Fasyirku naw'an, syirkun akbar wa syirkun asghar. Dan syirik itu jenisnya ada dua. Ada syirik akbar dan syirik asghar. al awal. Jenis yang pertama, asyirkul akbar وهو كل شرك أطلقه الشر شارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه ya jenis yang pertama syirik akbar syirik besar adalah setiap bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh syari' disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai syirik wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Jenis yang pertama ini berkonsekuensi mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Ketika seorang melakukan syirik jenis pertama ini, syirik besar, maka dia keluar dari Islam, menjadi murtad. Wa na'udzubillahi min dzalik. An-nau'u jenis yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Definisinya Kata beliau, "Wa huwa kullu 'amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa 'alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju minal millah." Syirik kecil adalah setiap amalan ya, setiap amalan baik yang berupa perkataan maupun perbuatan yang disebutkan oleh yang disebutkan di dalam syariat ini ya wasf syirki disifati sebagai syirik dihukumi sebagai syirik baik berupa ucapan maupun perbuatan akan tetapi jenis yang kedua ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun Syekh bin Baz mendefinisikan syirik kecil ini dengan mata bata bin nusus tasmiyatahu atau tasmiyat tasmiyatuhu syirkan lakinnahu lam yablugh darajat syirkil akbar. Segala sesuatu yang ditetapkan di dalam nas-nas syariat penamaannya sebagai syirik akan tetapi tidak sampai derajat syirik akbar tidak sampai derajat syirik besar Contohnya apa kalau syirik kecil ini? Misalnya ria. Ya. Ria. Ria itu berbuat melakukan ibadah untuk Allah, ya. Bukan untuk selain Allah. Beribadah untuk Allah semata. Namun di dalam beribadah itu ya, dia menghiasi ibadahnya, memperbagus ibadahnya agar bisa dilihat orang lain. Mendapat pujian orang lain, ya atau sum'ah, ingin mendapatkan pujian. Ini syirik asghar. Ya. Ar-Rasul alaihi wasallam bersabda, in akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirk." Asy-syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Arya yaitu ria Begitu pula jenis yang lain dari syirik kecil, misalnya seorang berkata, Masya Allah, wa fulan. Ya. Ini syirik kecil yang berupa ucapan. Ya. Kalau riak tadi berupa amalan dan ada keyakinan keyakinan di dalam hatinya. Adapun ini syirik kecil yang berupa ucapan. Ucapan seorang, Masya Allah, wa fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya, tidak boleh yang benar dituntunkan oleh Rasulullah untuk kita mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta misalnya Masya Allah thumma sya'a fulan tidak boleh Masya Allah kehendak Allah digandengkan dengan kehendak selain Allah dengan huruf waw tidak boleh ya dibolehkan jika digandengkan dengan huruf summa kemudian Begitu juga ucapan seorang laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Tidak boleh. Ini syirik kecil pula. Ya. Begitu pula bentuk syirik kecil yang lain al-halif bi ghairillah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ini adalah kesyirikan. ar Rasulullah saw bersabda, "Man halifa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik, yaitu syirik kecil. Ya, man ya man yahlif fal yahlif billah au liyasmut. Man kana halifan fal yahlif billah au liyasmut kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya, kalau nggak bersumpah dengan nama Allah, diam saja. Itu maksudnya. Begitu juga jenis syirik kecil yang lain, i'tiqadu ma laisa bisababin sababan. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Meyakini sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh syariat sebagai sebab dan juga tidak dibuktikan secara ilmiah, ya sebagai sebab tapi dia meyakininya sebagai sebab. Misalnya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau membuat sebuah bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li ilbala bala au daf'ih. Termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai gelang ya atau tali atau yang semisalnya dengan keyakinan dengan tujuan untuk menolak balak ya atau mencegahnya misalnya seorang memakai gelang-gelangan ya baik dari tali atau dari besi atau sebagainya dengan keyakinan dia untuk menolak balak gelang ini maka yang seperti ini adalah syirik kecil karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar ketika dia meyakini gelang ini bisa menolak balak karena zatnya. Ya. Bukan sebagai sebab. Tapi dia meyakini zat gelang ini bisa menolak balak tanpa ada bantuan dari Allah. Maka yang seperti ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar. Wa na'udzubillahi min dzalik dan beberapa contoh syirik kecil yang lain yang dibahas insya Allah pada pertemuan atau pada kesempatan yang lain. Wa al insani al-hadru min minasyirki akbarihi wa asgharihi dan yang wajib bagi setiap hamba adalah berhati-hati dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Faqad qala ta'ala Allah taala telah berfirman Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Ya. Allah telah menyatakan sesungguhnya dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Qala ba'du ahli ilm telah berkata sebagian ulama menafsirkan ayat ini hadzal wa'idu yashmulu kulla syirkin walau kana asghar. Ya. Ancaman ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan walaupun syiriknya termasuk jenis syirik asghar, syirik kecil sehingga syirik kecil pun diancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan syirikul asghar akbarul kabair. Syirik asghar adalah dosa besar yang paling besar. Ya, karena dosa besar masih ada kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa taala adapun syirik asghar ya walaupun syirik tapi kecil tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Taib wallahu taala alam bisawab kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.